Jadi ninggal no alhamdulillah ku gak iso. Alhamdulillah yurabil ya alamin. Malah nengerti ketika kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul ulmizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antara langit bumi. Tapi saya sing sing no kulo. Wah, <laughs> nih roh kualitasnya alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. <laughs> Ora ana barokah dhewe. <laughs> Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngene iku disebut balhua ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli ini kira usah dol sapi, ya semua ngumpul suket rong tahun terus buat dol, itu itu regane yo, wow 14 juta gitu. Oh, mulane kanca konco sira kelar tuku sapi bedino ngarit wae adol suket. Engko nilaine padha mek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustariku nafi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning wong, ning tandurane wong, tetap halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. <laughs> Engko nek ana suket gajah ditandur. <laughs> Senengane kok pikirane tuh sampe nopo? Nyolong. Ora ngaku lama kok mau anggap ngalalo nopo? nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air uga sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus di bisnis lah, itu ya, perkara kan. Tapi nak ngambilnya di umbe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Bah? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Wego ilmu anak biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lungge kan semu, kan sumur pinter-pinteran jeruk tambah jeruk kan liane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah uang kan? Lagi mikir, yuk ya, astagfirullah, jebule gosok. Ya ora ya, kok kowe cergasap terus samulare kowe gasap terus. loh iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu siri ini hebati Rasulullah saw. Beliau mengatakan air itu milik publik Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo ya bikodril hajat, ya bikodril hajat. Tapi nak misalnya ono pabrik air tertentu terus menguasai gunung saya ngedol bupati, kalau yakin BI mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakoki, Gus nak ono gunung mata air didol bupati terdigo pabrik mineral tertentu, BI e sah orang. ora? Enak ya cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo ya, bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia ini bayar pajak terus terus ya tapi jorong persen setengah, apa pajaknya sekut persen saham. Ya, pinter sekut persen. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air itu Allah gak main-main karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket suket no sapi sapi lemu no susu susu jari ini mari wong cerdas jari ini tapi rodok tenan Enggak, dong Jadi calon-calon presiden orang harus minum susu. Gitu. <laughs> Kalau susu minum terus nopo cer cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usulnya kok suket. Suket raiso melete. Suket itu buat sirami susu, itu raiso subur. Subur enak disirami teledok, itu pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono, subure ber, bergantung teledok. Teledok iku najis. Iku pangeran. Lan aja geman gedeng wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. <laughs> Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis semeneng ae wis pangeran ngene wis. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis ya sumpek. Lu ngodalu wis ya sumpek. Wong kok kedunya, bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lu ngodalu. mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedunya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani keduanya. Tapi buarana rano rano bu arani rano gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh nopo? Bis. Iku pangeran sunat Allah lati kot kholas min qabl walan tajidali sunnatillahi napa tabdila. Dadi onok hukum, onok fakta. Nggih onok hukum, onok fakta. Hukumnya teletong itu najis. Tapi nak najis engkau jadi rabuk, rabuk neng tanaman. Tanaman ini dipangan so jadi gizi, jadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani rausul makul tohirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripati ini najis gue semlebu pori-pori ini. <laughs> Wong diserap, wes napa? Ah, malah pangeran nak gawe contoh manusia. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosial bener, mesti rodok fasik. Mergo barokahe rontok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nak di rumus sosial jitu. Tapi nak ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumuse ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. ratus kula nu nek dirumus wis situ. kula kancana fase fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Iku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku yen didawi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing tangko sarine darah ambek sarine kotoran. Ya, kewan wak lucu to. Wetenge ono kotoran, tletong. Awake ono darah, tapi songko sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku, ora iso mbok bantah mimbe ini farsiu wadamil labanan kholison saikhol lisyaribin. Itu wis pangeran. Terus ya ora kena ditakokno wis pokoke ngoten. Jadi susu songko kewan, kewan songko mangan suket. Kletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku kletong. Sebab niku sampai ada jijik bet kletong teman-teman. Pemenang saat ini tidak melbiu nopo-nopo, kena gue nyomot kompor bareng sana. ini. Ini nak keluarga kulo cek glem gelem dan sering ditawani di departemen nopo nu. Wah, cek do keberatan. Mereka terus difeki. Api yang dari najis <laughs> itu hukumnya gimana? dari <laughs> wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lu. Lewat tak kau najis orang kok takut hukumnya karena itu dari negara gratis. Lah kalau bayar itu yang masalah tuh <laughs> oh, malah oh, tak kono hukumnya najis ora kok. hukumnya kula jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen. Perkara bandengu nak gede iku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi Imam Nawawi sing terkenal nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng pipake weteng. Kan wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku cek najis, sitok darani ora. Jare kiai kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. kacau <laughs> kacau. Es eh, debat ngene iku kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau, nah debat terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya be ulama. Mergo ulama sing duwe logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala.